Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan terkait eh, kitab fikih yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi fid Din karya al-Imam Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ayuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, telah kita singgung kemarin pada pertemuan yang pertama eh, barakallahu fikum eh, ayil al kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan eh, mukaddimah kitab ini. Nah, insyaallah kita akan masuk eh, eh, matan yang berikutnya terkait dengan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din. Ayyuhatal kiram rahimani eh, wa rahimakumullah. Sebelum itu, sebagai mukaddimah barakallahu fikum yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu agama yaitu ada sebuah riwayat ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Dhar. Salah seorang atau dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, "Babun min al ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atati taut rak'ati Kata Abu Hurairah dan Abu Dhar radhiyallahu taala anhu, bab dari sebuah ilmu. Bab dari pembahasan sebuah ilmu yang aku pelajari, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari seribu rokaat sholat sunnah. Ini kata sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Abu Dhar. Satu pembahasan dari sebuah ilmu syar'i kata beliau berdua yang kita pelajari lebih aku sukai, lebih aku cintai dari seribu rokaat Salat sunnah, luar biasa. Ini di dalam kitab Jami Jami Ubayani Ilmi wa Fadli li, Ibni Abdul Bar. Kemudian barakallahu fikum bahkan eh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Ma ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhi fid din." Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu, daripada menuntut ilmu agama. Nah, ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian barakallahu fikum kata Atha Al-Khurasan, majalisu dzikri, majalisu dzikri hiya majalisu halali wal haram. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج wa هذا Kata Atta Al-Khurasan, yang namanya majelis zikir itu, yang namanya majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Di mana ada majelis perkumpulan atau majelis yang membicarakan halal dan haram yang membicarakan bagaimana hukum membeli dan menjual. Yang membicarakan bagaimana hukum puasa, sholat, dan puasa. Yang membicarakan bagaimana hukum nikah dan hukum talak. Yang membicarakan bagaimana berhaji dan yang semisal dengan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ahamu anwa'il ulumi fi hadhil azman furu'ul fikhiyat liiftikhari jami'in nasi ilaiha fi jami'il halat ma'anha takalifu mahdatun fakanat min ahamil muhimmat kata Imam Nawawi rahimahullah macam-macam ilmu yang paling penting macam-macam ilmu yang paling penting pada zaman ini adalah cabang-cabang perincian-perincian ilmu fikih karena kebutuhan manusia terhadap ilmu fikih di setiap keadaannya. Bersamaan dengan itu, ilmu fikih itu adalah ilmu pembebanan semata. Oleh karena itulah, ilmu fikih adalah ilmu di antara ilmu yang paling penting. Sebutkan keadaan kita yang tidak lepas dari ilmu fikih. Mau sholat ada ilmunya. Mau puasa juga itu. Ada ilmunya. Haji umroh ada ilmunya. Nikah talak ada ilmunya. Jual beli ada ilmunya, sewa menyewa ada ilmunya, utang piutang ada ilmunya, mau makan ada ilmunya. Kitab ad Imah, kitab yang membahas masalah makanan, masalah kuliner. Mau jihad ada ilmunya. Nah, semua ada ilmunya tidak lepas dari ilmu. Oleh karena itu kebutuhan kita terhadap ilmu fikih Na'am barakallahu sangatlah besar. Oleh karena itu para ulama kita memberikan e, perhatian yang lebih terkait dengan ilmu ini dan menulis kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab pertengahan dan kitab-kitab ringkas. Di antara kitab ringkas yang paling bermanfaat di antaranya yang sering diajarkan oleh para ulama kita, kitab yang sedang kita ajarkan ini. Na'am barakallahu pada malam ini kita ambil sedikit menyelesaikan mukadimah Baru pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas masuk kitab Taharah. Anda baca secara cepat karena ini mukaddimah. Naam nanti pada masuk ke, pada pembahasan fikih kita bahas perlahan Faslun fasal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah menegakkan salat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, pergi haji, pergi haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih saya mengawali dengan hadis ini? Jawabannya, karena saya akan membahas hadis ini. Tentang masalah apa? Salat, puasa, haji, zakat. Kemudian fasyahadatu alla ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamu annahu la yastahiqu uluhiyata wal ubudiyata illallah wahda la syarikalah. Maka makna dari syahadat la ilaha illallah adalah il, pengilmuan seorang hamba, ilmu abdi, pengilmuan seorang hamba, wa'tiqaduhu dan keyakinannya, waltizamuhu Naam, annahu la yastahiqu uluhiyata wal ubudiyata, bahwasanya keyakinan seorang ilmu dan keyakinan seorang hamba tidak ada yang berhak diibadahi, dipertuhankan dan diibadahi illallah wahda kecuali Allah semata. Illa kecuali Allah wahda Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Fayujibu dzalika 'alal 'abd, maka wajib yang demikian itu atas hamba Ikhlas jami'i dini lillah. Ikhlas mengikhlaskan jami'i din seluruh agama atau ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa antakuna ibadatuhu zahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah oleh karena itu iba ibadah-ibadahnya na'am zahirah yang nampak wal batinah yang tersembunyi kullu haulillahi wahdah yang semuanya bagi Allah semata. Wa alla yusyrika bihi syai'an dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun fi jami'i umuriddin pada setiap perkara agama. Wa aslu diri jami'il mursalina wa Dan ini pokok agama seluruh rasul dan para pengikut mereka. Kama kala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa Nah, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah, tidak ada dibadahi kecuali ana, kecuali aku fa'buduni. Maka sembahlah oleh kalian aku. Ini makna la ilaha illallah dirinci oleh Syekh. Artinya Syekh berusaha untuk menjelaskan rukun Islam yang pertama itu syahadat. Nah, yaitu pengetahuan seorang hamba dan keyakinannya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Dari pengakuan tersebut melahirkan sebuah tuntutan dan konsekuensi menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Kemudian, fasyahadatu anna Muhammad Rasulullah dan syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah an ya'taqidal abdu Allah arsala Muhammadan ila jami'i thaqalaini al-insi wal jin basiran wa nadiran, yad'uuhum ila tauhidillah wa ta'atihi bitasdiq bitasdiqi khabari wa imtithali amri wa jitnabi nahyihi yaitu keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, jin dan manusia, manusia dan jin, basiran wa nadiran sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Bitasdiki khabari dengan membenarkan kabar-kabar, berita-berita yang Rasulullah kabarkan dan dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirati illa bi illa bil imani bihi wa ta'atihi. Naam. Wa takdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal waladi ala ala mahabbati nafsi wal waladi wan nasi ajmain. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan wala salaha kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepadanya dan mentaatinya dan wajib untuk mendahulukan kecintaan kepadanya atas kecintaan terhadap diri sendiri, atas kecintaan terhadap anak, dan atas kecintaan terhadap makhluknya seluruhnya. Nah, saya pada matan ini berusaha menjelaskan makna syahadat kedua, bahwasanya keyakinan seorang hamba bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira bagi orang yang beriman kepada Allah akan dimasukkan surga dan sebagai pembawa an berita ancaman bagi orang yang mendurhakai, tidak beriman kepada Allah akan diancam dengan neraka. Dan wajib bagi kita naam untuk uh, fikum uh, mendahulukan kecintaan kita uh, kecintaan kepada Rasulullah daripada kecintaan terhadap diri kita, anak kita dan manusia seluruhnya. Kemudian terakhir kata beliau, wa annallaha ayyadahu bil mu'jizati dalati ala risalatih. Risalatih dan Allah menolong rasulnya. Allah menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran risalahnya. Banyak mujizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan ajaran yang beliau bawa wa bima jabalahu Allah alaihi min ulumil kamila wal ahlakil aliyah dan Allah juga memberikan kepada Rasulullah ilmu yang sempurna dan ahlak yang tinggi yang mulia wa bima stamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmati wal haq wa masalihid diniyah wa dunyawiyah dan apa yang terkandung dari agama yang dibawa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuk, dari rahmat kasih sayang, dari kebenaran, dari kebaikan agama dan kebaikan duniawi. Nah, itu barakallahu fikum ayil ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa ayatul kubra dan tanda-tanda nah, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang terbesar hadzal Qur'anul Azim yaitu Al-Qur'an yang mulia bima fihi minal haqqi fi akhbari wal amri wa nahyi yang di dalam Al-Qur'an kebenaran di dalam apa yang diberitakan, baik berita-berita pada masa yang lalu, berita-berita yang terjadi pada masa Rasulullah dan berita-berita yang akan terjadi pada yang akan datang yang belum terjadi. Kebenaran, benar adanya. Dan juga perintahnya juga benar, larangannya juga benar. Wallahu taala alam bisawab. Selesai sudah mukaddimah kelanjutan mukaddimah atau penjelasan terkait dengan eh, syahadat yang pertama. Nanti pada lembaran berikutnya beliau sudah masuk tentang masalah toharoh. Masalah bersuci. Karena bersuci merupakan syarat yang sangat ditekankan ketika seseorang ingin sholat. Naam. Allah Ta'ala alam biswab cukup insyaAllah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih